Spesial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Ai sebagai Kinanti, Edi Juni sebagai Raden Panangkaran, Heri sebagai Pegawan Agung, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Yuli sebagai Cempaka, Ape Burhan sebagai Sudarga, Hari Akik sebagai Darmala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Begawan Sokayana tengah membuka tabir masa lalu yang merupakan asal-usul dari Raden Burangrang dan Kinanti tentang kehancuran dari kerajaan Tarumanagara yang disebabkan oleh serangan dari sebuah kemahrajaan dari tanah seberang yaitu Sriwijaya. juga dua orang cucu yang diminta untuk diselamatkan, Eyang. Biarlah aku melanjutkan dahulu cerita aku, Kinanti, agar sekaligus semuanya menjadi jelas. Iya, iya. <sighs> Prabu Linggawarman mengharapkan agar aku menyelamatkan anak dan cucunya. Itu adalah perintah yang tak dapat dibantah. Tetapi mendapatkan panangkaran dari kepungan tokoh-tokoh seberang. lihat sebelum meninggalkan arena itu, junjunganku Prabu Lingga Warman terluka dan kemudian ditawan. Dan aku juga sempat melihat bagaimana Raden Panangkaran mengamuk berusaha membebaskan ayahandanya. Tetapi akhirnya justru ia tewas. Ah, apakah apakah Raden Panangkaran adalah Bukankah demikian? Ah, Raden Panangkaran, putra mahkota kerajaan Tarumanegara, adalah ayahanda kalian. Dan Prabu Linggawarman adalah kakek kalian. Kenapa Eyang tidak menceritakan hal ini sejak dulu, Eyang? Kenapa perlu sekarang Eyang menceritakan semuanya ini? Aku tahu kalian akan bertindak. Kalian tidak akan tinggal diam jika kalian mengetahui semuanya ini, karena itu aku menahan kisah ini sampai kurasakan kalian cukup mata dan juga cukup memiliki kekuatan. Eyang, aku akan membalaskan semua sakit hatiku ini. Dendam ayahandaku. Kakang Burangrang, marilah kita temui wakil-wakil dari tanah seberang itu yang telah merusak dan menghancurkan keluarga kita. Sabarlah, Rinda. Kanda juga tidak akan berpangku tangan. Tetapi untuk melakukan pembalasan, kita harus berpikir matang agar segalanya berhasil dengan baik. Tapi Kakang... Iya. Tunggu dulu, Kinanti. Ada yang kau lupakan. Kau belum mengerti bagaimana nasib kakek Lingga Warman. Kakek Lingga Warman? Iya, kalian benar. Kakek kalian tidak tewas dalam pertemuan itu. Beliau ditawan. Dan beberapa hari kemudian, aku mendengar dia dibawa ke seberang lautan, ke tanah Sriwijaya. Jadi, kakek masih hidup? Iya, iya. Kakang, kita harus membebaskan mereka. Harus, Kakang. Mereka yang tengah terhanyut dalam kisah masa lalu tidak menyadari akan hadirnya sekelompok pasukan yang mendatangi ke arah pondok mereka. Tetapi Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka yang berada di tengah-tengah mereka segera menyadari hal itu. Bersiaplah. Mari kita lihat keluar. Oh, dari gerak langkah mereka, kelihatannya mereka tidak bermaksud baik. Siapakah mereka, Kek? Kelihatannya kedatangan mereka memang tidak bersahabat. kita lihat saja. Jalu Paringkat, perwira dari Kerajaan Tarumanegara, yang berhasil melarikan diri, yang juga turut keluar bersama-sama dengan Begawan Agung dan yang lainnya, terkejut melihat kehadiran tiga orang di muka pondok. Celaka, mereka adalah wakil-wakil dari tanah seberang. Oh, mereka mengikutiku secara diam-diam. Oh, jadi, merekalah orangnya, Paman? Ah, tunggu. Jangan bertindak sembrono, Burang-Rang. Kau juga nanti diam di tempatmu. <laughs> Ah, rupanya benar kabar burung yang akhir-akhir ini ramai terdengar. <laughs> Lingga Warman masih mempunyai keturunan. Hmm? <laughs> Tapi entah yang mana yang merupakan pucuk-pucuk muda dari Taruma Negara. Iya, <laughs> benar kakak. Di sini terdapat dua pasang muda-mudi. Iya, ya. Sedangkan menurut berita, keturunan Lingga Warman hanyalah dua orang. Laki-laki dan wanita. <laughs> Pastilah dua di antara kalian adalah keturunan Lingga Warman. Benar, hmm. ini. Akulah Kinanti, cucu dari Prabu Lingga Warman. <laughs> Oh. <laughs> Kau uh, tidak berlari dan sembunyi ketakutan? Eh? <laughs> hebat, hebat sekali. <laughs> Kemudian sambil tertawa, laki-laki yang cerdik itu yang menyadari akan kemantapan sikap lawannya memberikan tanda kepada salah seorang temannya dan beberapa saat kemudian, sebuah panah berapi melesat naik ke angkasa yang kemudian menimbulkan asap yang bergulung-gulung hitam. <laughs> ah, kalian semua akan kami boyong ke pinggir sungai Chandrabaga. <laughs> Dan kemudian akan kubawa ke tanah kami di seberang sebagai hadiah dari kami untuk junjungan kami di sana. <laughs> Lihat itu, Kanda. Teman-teman mereka mulai berdatangan. Eyang, aku sudah tidak sabaran lagi untuk melampiaskan dendamku yang telah terkubur selama 18 tahun. Bersabarlah sebentar, cucuku. Ah, kita lihat dahulu berapa banyak kekuatan mereka itu. Kami tidak peduli berapapun besarnya kekuatan mereka. Oh. Mereka telah datang kemari dan kita harus menyambutnya. Hmm. <laughs> Kelihatannya kalian sudah tidak sabaran lagi. <laughs> bagus, bagus. Kini pasukanku telah berkumpul. Eh, jika kalian memang ingin melawan, ingin menunjukkan sikap kalian, sikap kesatria kalian, ayolah. Eh? Setan sombong. <laughs> Hadi Darmala, serang yang lainnya. Tangkap mereka hidup atau mati. Baiklah, kakak. Oi, serang seluruh penghuni pondok itu. Tangkap mereka hidup atau mati. Hei! Sesaat kemudian, halaman pondok yang semula demikian sunyi dan lengang, kini telah menjadi ramai oleh teriakan-teriakan, hentakan, bahkan kemudian disusul dengan erangan kesakitan para prajurit seberang lautan yang terluka utama dari seberang lautan mulai menyadari keadaannya, mulai menyadari betapa sulit menghadapi wanita muda yang merupakan cucu dari Prabu Linggawarman. बहुत को कुर्बान के नाम prajurit berhasil dipatahkan perlawanannya oleh Pegawan Agung Sukayana dan Cempaka. menghalangi saya untuk membunuh orang jahat ini, Eyang? Aku tidak percaya cucuku nanti yang manis adalah seorang pembunuh. Aku tidak percaya Putri Agung dari Kerajaan Besar negara adalah seorang pembunuh yang tidak berbeda dengan laki-laki itu. Apa maksud Eyang? Oh, kuasailah dirimu, Kinanti. Wahai Putri Agung, janganlah kau lumuri tanganmu yang halus itu dengan darah dan nyawa orang. Apa bedanya engkau dengannya? Jika engkau juga mempunyai kekerasan hati untuk mencabut nyawa seseorang. Apalagi kini, engkau akan membunuh seorang lawan yang sudah tidak berdaya. Lalu, apakah apakah aku harus membiarkan pembunuh ayahku ini pergi, Eyang? Dan kembali mengganggu kita dengan teman-temannya yang lain? Kita mempunyai jalan yang lain, cucu. Masih ada jalan lain. Maksud Eyang? Kau boleh menghapus keangkara murkaannya dengan melumpuhkannya. Untuk beberapa saat, Kinanti terpaku di tempatnya. Ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Eyangnya. Tetapi rasa-rasanya, ia menjadi kurang puas dengan hukuman itu. Tetapi kembali ia mendengar Eyangnya melanjutkan kata-katanya. Kinanti, Engkau adalah seorang anak yang manis. Aku mengenalmu sejak kecil. Seorang putri agung. Jangan kau lumuri keagunganmu itu dengan tindakan yang kotor. Biarlah aku yang melakukannya, Adik nanti. Jangan. Aku yang akan melakukannya, Kakak. mendesaknya dan kemudian melangkah mendekati laki-laki setengah baya yang merupakan wakil penguasa dari tanah seberang. Laki-laki itu nampak tegar, sedikit pun tidak menunjukkan sikap yang ketakutan. silahkan lakukan apa yang ingin engkau lakukan, Nona. Hmm? Kami tidak gentar menerima akibat apapun yang akan terjadi pada diri kami. Kami tahu akan banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada diri kami di tanah Pasundan ini dalam situasi seperti ini. Iya, karena itu terimalah ini. Hup, hup, hup. merupakan salah seorang dari sebelas tokoh yang mewakili penguasa Sriwijaya di tanah Pasundan, terkapar tidak berdaya dan beberapa saat kemudian Burangrang menyusul tindakan adiknya melumpuhkan beberapa tokoh lainnya dari tanah seberang. Kalian semua bebas. Kalian boleh kembali ke istana Tarumanegara untuk mengabarkan keberadaan kami yang akan menuntut balas kepada mereka. Pergilah. Kemudian dengan tertatih-tatih, belasan laki-laki itu meninggalkan kaki Bukit Wangun dan kembali situasi di halaman pondok menjadi sunyi. masuk ke dalam pondok kita, kita akan bicarakan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kinanti, Raden Burangrang serta Prabu Purbaya dan Cempaka kemudian masuk ke dalam pondok. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kisah misteri di Bukit Wangun, serta kisah dari Kinanti dan Raden Burangrang untuk merebut kekuasaan kakeknya dari tangan penguasa tanah seberang. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.